Khawani bidin azan wa sebagaimana perkara yang telah maklum bahwa amalan salat merupakan amalan yang sangat mulia. Amalan yang paling afdal dari amalan-amalan yang dianggot dilakukan oleh anggota tubuh. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan menggabungkan dengan amalan yang juga paling afdol dengan harta yang dimiliki seseorang yaitu berkurban. Fasalli li rabbika wanhar. Dan salatlah engkau untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Ini menunjukkan bahwa salat tersebut amalan yang paling awal yang dilakukan oleh anggota badan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tentunya mahikmah hikmah. Dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan salat menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Nah, rukun yang kedua setelah syahadat. Yang para ulama sampai-sampai mereka berselisih tentang seorang yang meninggalkan sholat tersebut, sholat yang wajib, sholat lima waktu karena malas. Apakah dia masih berstatus sebagai seorang muslim atau telah keluar dari Islam? Artinya bahwa perkara sholat ini perkara yang sangat penting. Syaitan la'natullah alaih, dia dan bala tentaranya mengetahui tentang pentingnya amalan sholat ini sangat berusaha untuk merusak amalan sholat yang dilakukan oleh seorang muslim. Sangat berupaya. Nah, akan dijadikan seseorang itu dengan berbagai macam usahanya untuk dia lalai dari sholatnya. Karena dia mengetahui bahwa Sholat tersebut amalan yang sangat afdal yang apabila seorang muslim menegakkannya sebagaimana mestinya Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan kepadanya hidayah dan petunjuk yang besar akan menjadikan kecintaan pada hatinya diberikan nur cahaya sehingga dia mencintai al khairat perkara-perkara kebaikan dan dia akan bersemangat, berupaya, bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Dan akan diberikan bimbingan, petunjuk untuk membenci al-ma'asi, kemaksiatan. Dan akan diberikan kepadanya semangat untuk berupaya, berusaha, meninggalkan, menjauhi kemaksiatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifatkan salat tersebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, salat apabila ditegakkan sebagaimana mestinya akan menjadikan seseorang itu tercegah dari melakukan al-fahsya'i wal munkar perbuatan keji dan perbuatan munkar. Khwanibidin azan wazakumullah di kesempatan yang singkat ini kita akan menyebutkan satu pembahasan yang insya Allah kita sudah sering kali melewati semuanya. Namun tidak mengapa untuk disebutkan di pertemuan malam hari ini. Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala semoga memberkahi apa yang kita amalkan, memberikan faedah tambahan iman, tambahan naam, upaya, semangat untuk beramal soleh dan terus berusaha memperbaiki sholat-sholat kita. Pembahasan yang dimaksud adalah mufsidatis sholat wa makruhatiha. Hal-hal yang merusak sholat dan yang dibenci. Hal-hal yang dirusak, yang merusak sholat dan yang dibenci. Khawani bidin azani wazakumullah. Eh, tentunya kita sama-sama ketahui bahwa amalan yang atib, hasil ataukah balasan yang didapatkan seseorang dari sholat yang dia amalkan itu sangat-sangat tergantung kepada kesempurnaan penunaian sholat tersebut. Semakin sempurna dia menunaikan sholat tersebut sebagaimana mestinya, akan semakin sempurna pula dan banyak nilai pahala yang akan dia peroleh. Kadang-kadang seseorang yang mungkin berdiri di sof yang sama, melakukan gerakan yang sama, barangkali mungkin bacaannya juga sama, waktunya sama misalkan, tetapi hasil ataukah balasan, ganjaran, pahala, nilai dari sholatnya tersebut antara keduanya itu berbeda jauh sejauh langit dan bumi. Hal ini disebabkan kesempurnaan dalam pelaksanaan ibadah sholat tersebut. Rasul alaihi salatu wassalam telah menjelaskan Inna rajula la yusalli وما يكتب له إلا عشرها وتسعها وثمنها سبعها سدسها thumunuha subu'uha sudusuha أو كما قال عليه الصلاة والسلام sesungguhnya ada seseorang dia sholat tidak diberikan tidak dicatat dari pahala yang dia peroleh dari sholat tersebut kecuali sepersepuluh, sepersembilan, seperdelapan, sepertujuh, seperenam, sampai seperdua. Setengah. Artinya berbeda-beda nilai, pahala, ganjaran, balasan dari ibadah sholat yang dilakukan. Itu sangat-sangat terkait tergantung kesempurnaan sholat yang dia amalkan. Khwanifidin azan wazakumullah. Yang kita bacakan adalah risalah yang ringkas disebutkan salah satu pasal yang disebutkan oleh Syekh Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Manhajus Salikin. Beliau menyebutkan satu bab Babu mufsidati salati wa makruhatiha Bab hal-hal yang merusak membatalkan sholat dan yang dibenci dilakukan di dalam sholat yang makruh. Kalau rahimahullah, beliau mengatakan rahimahullah taala, tabtulus sholatu akan batal sholat tersebut. Sholat yang dilakukan seseorang itu akan batal. Bitar ruknin awshartin syartin wa huwa yaqdiru alaihi amdan aw sahwan aw jahlan idza lam ya'ti bihi. Kata beliau rahimahullah akan batal sholat tersebut dengan dia meninggalkan satu rukun. Ada satu rukun dalam sholat dia tinggalkan. Rukun yakni amalan-amalan yang wajib didatangkan di dalam sholat yang itu menjadi penentu sah tidaknya sholat tersebut. Kalau dia meninggalkannya akan menjadikan rusak sholatnya. Rukun banyak disebutkan di tempat yang berbeda. Nah, rukun kiraatul takbiratul ihram, kemudian membaca al-fatihah, kemudian ruku, eh, tidak dan seterusnya. Dari amalan-amalan yang itu sifatnya rukun Au syartin atau dia meninggalkan syarat. Dia meninggalkan syarat. Sama halnya dengan rukun, hanya yang membedakan antara rukun dengan syarat. Kalau syarat itu sebelum amalan sholat. Berbeda dengan rukun. Kalau rukun di dalam. Kalau rukun di dalam. Kalau syarat itu sebelum. Kalau rukun rukun uh, enam. Uh, seperti misalkan tumak nina. Nah, di dalam sholat. Kiraatul Fatihah. Tadi seperti tadi yang disebutkan. Tidak, ruku dan seterusnya. Baik. Au syaratin ataukah syarat. Syarat di luar. Sebelum amalan sholat tersebut. Seperti misalkan wudhu ya toharoh bersuci itu syarat syarat sahnya sholat ketika seseorang meninggalkan kedua perkara tersebut wahwa diru alaihi dalam kondisi dia mampu mendatangkannya dia mampu mendatangkan syarat tapi dia tinggalkan dia mampu mendatangkan rukun tapi dia tinggalkan amdan baik karena sengaja. Dia sengaja meninggalkannya. Tahu kalau sholat itu harus dimulai dengan toharoh, berwudu. Tapi dia tinggalkan, tidak mau toharoh. Sengaja dia. Atau dia tinggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Nah, sengaja tahu itu rukun, tapi dia sengaja tinggalkan. Ini batal sholatnya. Ausahwan ataukah lupa? Lupa dia. Dia lupa kalau itu syarat. Nah, dia lupa kalau itu rukun. Nah, dia tinggalkan. Atau eh, dia tahu itu rukun tapi dia lupa. Dia tinggalkan. Nah, nanti akan disebutkan di akhir idalam yakti bihi. Apabila dia tidak mendatangkannya. Au jahlan. Ataukah dia meninggalkannya karena lupa. Jadi dia meninggalkan syarat atau rukun dari sholat tersebut. Baik karena sengaja. Ataukah karena lupa. Ataukah karena tidak tahu. Idza lam ya'ti bihi. Apabila dia tidak mendatangkannya. Maksudnya dia lupa. Ketika dia ingat, dia tetap lanjutkan. Dia tidak mengulangi, dia tidak mendatangkannya. Batal sholatnya. Nah. Maka batal. Batal sholat. Ataukah misalnya jahil. Tidak tahu tentang hukumnya. Nah. Tidak mengetahui tentang hukumnya. Nah. Dia nggak paham. Kemudian dikasih tahu. Dia tidak mengamalkannya setelah itu maka batal, rusak sholatnya. Ini ma'asyiral ikhwah sebelum kita lanjut memberikan faedah kepada kita bahwa amalan-amalan ibadah yang uh, amalan sholat tersebut apabila tidak didatangkan syaratnya ataukah rukunnya maka menjadikan amalan tersebut batal dan tidak bernilai sebagai ibadah. Tidak sah ibadah yang dia lakukan di atasnya. Nah, ini tentunya akan menuntut kita, akan memberikan semangat kepada kita untuk berupaya mempelajari rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya sholat. Jangan sampai seseorang itu tidak memahami syarat atau rukun lalu kemudian dia membangun ibadahnya di atas kesalahan yang fatal tersebut sepanjang harinya, sepanjang hidupnya. Mungkin karena dia tidak memahami, tidak mengetahui, dia meninggalkan ilmu, dia tidak mau belajar. Nah, maka akan menyebabkan rusak amalannya tersebut, tidak diterima. Coba kita perhatikan hadis ini dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dan yang lainnya rahimahumullah hadis yang masyhur yang disebut dengan hadis al-musiu salatahu seorang yang buruk salatnya dia datang ke masjid Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam kondisi bersama para sahabatnya di masjid lalu dia datang dia hendak menemui Nabi SAW tapi sebelumnya dia sholat dulu sholat dua rakaat sholat setelah sholat datang ke Nabi SAW. Kata Nabi SAW kepada orang tersebut, Kum fasalli fa inna kalam tusalli. Bangkit kamu. Sholat kembali. Kamu tadi belum sholat. Coba lihat. Dia sudah sholat. Dikatakan oleh Rasul SAW, bangkit kembali, sholat lagi, kamu tadi belum sholat. Maksudnya, apa yang diamalkan tadi, apa yang dilakukan dari sholat tadi itu tidak sah dan tidak teranggap. Tidak teranggap dia menunaikan sholat dan tidak sah. Maka Nabi SAW memerintahkan dia untuk kembali mengerjakan sholat tersebut. Sekali, dua kali, tetap seperti itu. Tiga kali dia datang lagi kembali diperintah oleh Nabi SAW untuk kembali sholat. Lalu kemudian dia mengatakan, Walladhi ba'ataka bilhaq ma uhsinu ghairaha fa'alimni. Demi Allah yang mengutus jiwamu dengan al-haq, aku tidak bisa lagi berbuat yang lebih baik dari amalan tadi. Artinya, memang seperti itu. Sepanjang hidupnya dia sholat seperti itu. Ya mungkin karena beliau radhiyallahu anhu belum tahu. Nah, terluputkan darinya ilmu datang ke majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diajari oleh Rasul Alaihi Wasallam. Artinya sepanjang sebelumnya sampai saat itu beliau radhiyallahu taala tidak mampu untuk sholat lebih baik dari itu. Makanya beliau mengatakan ya Rasulullah saya tidak mampu untuk melakukan sholat yang lebih bagus, yang lebih sempurna dari apa yang telah aku lakukan tersebut. Fa'alimni maka ajarkanlah kepadaku. Nabi SAW kemudian mengajarkan kepadanya tentang tata cara sholat. Syahid dari apa yang kita sebutkan dari hadis ini bahwa seseorang ketika dia meninggalkan syarat atau meninggalkan rukun dari sholatnya, maka ibadahnya itu tidak sah. Dan tidak diterima, tidak diberikan nilai. Nah, jadi bagaimana kalau sepanjang hidupnya misalnya belum sholat atau tidak mengerti tentang kata sholat, sholatnya misalkan tidak mengetahui uh, syarat, tidak mengetahui rukun misalkan. Nah, apakah dia berdosa? Permasalahan dosa, permasalahan yang berbeda. Permasalahan yang kita bahas, apakah sholatnya itu sah ataukah tidak sah. Nah, permasalahan dosa tentunya akan terkait dengan udut dia. Ya, apakah memang dia jahil yang dimaafkan kejahilannya atau dia jahil yang tidak dimaafkan kejahilannya. Karena jahil itu bisa dimaafkan, bisa tidak, tergantung kondisi dan keadaannya. Nah. Ini ma'asyil ikhwa azani wa azakumullah. Nabi SAW beliau sabdakan, eh, Inna Allah la yakbalu salata ahadikum, la yakbalu Allah salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat salah seorang kalian apabila dia berhadat sampai dia berwudhu. Nabi SAW katakan tidak menerima. Allah tidak menerima salat salah seorang kalian apabila dia berhadap sampai dia berwudu. Artinya kalau dia tidak berwudu atau dia berwudu tapi wudunya tidak sempurna sesuai dengan yang dituntut, yang diwajibkan kepadanya. Ada terjadi halal pada wudunya, maka menyebabkan salat wudunya tidak sah, maka menyebabkan salatnya itu tidak sah dan tidak ternilai. Bayangkan kalau dia tidak mengetahui rukun-rukun wudhu. Ya. Dia tidak mengetahui bahwa anggota wudhu itu harus sempurna dalam membasuhnya pada yang dibasuh atau mengusap ya secara keseluruhan bagi yang diusap dia tidak paham ya dikira kalau kepala itu misalnya cukup sedikit saja di depan misalkan contoh tidak paham tidak memahami misalkan atau berwudu sekadarnya dalam kondisi ada bagian yang tidak terbasuhi air padahal wajib untuk terkenai air wudu misalnya nah, entah ada karena ada yang menghalangi cat misalnya tidak tuku atau memang karena dia tidak memperhatikan kesempurnaan wudu terburu-buru dalam berwudu dan yang semisalnya al-muhim menyebabkan ketika dia meninggalkan syarat atau rukun tersebut sholatnya tidak sah dan tidak diterima batal Kemudian wa bitarki wajibin amdan dan dengan meninggalkan yang wajib dengan sengaja. Sebelum kita lanjut, ikhwan fillah azan wazakumullah dalam amalan salat itu ada empat ada empat uh, ahkam yang ada di dalam hukum salat tersebut. Ada yang namanya syarat. Syarat itu dituntut untuk dipenuhi sebelum amalan sholat. Syarat itu niat, menghadap kiblat, berwudu, ya, atau mandi untuk mengangkat hadas besar, kemudian suci tempat badan, tempat sholat dan anggota badan, pakaian dari najis dan seterusnya. Itu namanya syarat. Kemudian yang kedua ada yang namanya rukun yang tadi kita sebutkan. Yang dituntut pula untuk dia penuhi di dalam amalan amalan sholat. Kalau dua perkara ini hilang, maka rusak dan batal sholat tersebut. Sebagaimana yang telah kita sebutkan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya mustahab. Uh, afwan. Yang ketiga yang namanya wajib. Wajib. Wajib itu amalan-amalan ataukah perkara-perkara yang wajib untuk dia datangkan, dia kerjakan di dalam sholat. Ya. Namun apabila dia meninggalkannya karena lupa atau karena tidak tahu, maka tidak merusak keabsahan sholatnya. Tidak merusak keabsahan sholatnya. Itu yang namanya, namanya wajib. Ya. Tapi kalau dia meninggalkan kewajiban di dalam sholat ini dengan sengaja, maka batal dan rusak sholatnya. Kewajiban ada yang di luar sholat, ada yang di dalam sholat. Ya. Yang kita berbicara di sini yang di dalam sholat. Kalau di luar sholat itu yang wajib, misalnya contoh ya, di luar sholat, ya sebelum seseorang itu sholat, contoh yang wajib uh, mencari sutroh atau menjadikan sutroh di, di depannya, di hadapannya, ya. Nah, dia sholat misalnya masuk ke dalam masjid, maka dia mencari dinding, tiang, atau ada orang-orang yang duduk untuk dijadikan sebagai sesuatu yang berada di depannya, ya, untuk dia sholat menghadapnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha. Apabila salah seorang kalian salat menghadap sutra, maka hendaknya dia mendekat. Dalam riwayat Ibnu Huzaimah, la tusallu ila sut illa ila sutra. Diperselisihkan tentang keabsahannya. Uh, jangan kalian salat kecuali menghadap sutra. Nah, ini menunjukkan bahwa sutra dalam salat sesuatu yang dituntut, tapi di luar salat dan itu dituntut eh, berlanjut. Eh, sebelum saya lanjut, enam Ada satu tanda bahwa dalam sholat jamaah sutratul makmum, sutrat, sutratul imam. Dalam sholat jamaah seperti sholat jamaah ini, maka eh, sutrohnya makmum itu adalah sutrohnya imam. Sutrohnya makmum adalah sutrohnya imam. Artinya, dalam sholat jamaah yang dituntut untuk mencari sutroh adalah imam. Makmum tidak dituntut untuk mencari sutra. Oleh karena itu, termasuk kesalahan ketika seorang dia berstatus sebagai makmum, dia mencari sutra untuk sholatnya. Ini termasuk kesalahan. Hal ini biasa terjadi atau kadang terjadi ketika misalkan seseorang itu terlambat, masbuk. Dia terlambat misalnya contoh di arah samping kiri atau ke kanan masjid. Nah, Imam sudah rokat yang kedua, ketiga, atau keempat, dia terlambat. Kemudian dia datang misalkan, dia tahu ini, ini saya bakal terlambat ini. Sementara kalau saya imam salam, saya harus cari sutra. Ya, sudahlah, daripada susah, saya mau ngambil tas saja taruh depan. Ah, kemudian dia sholat. Ya, begitu ya. Ya, ini keliru. Dalam sholat jamaah, sutrahnya makmum, sutrahnya imam. Dia tidak boleh untuk mencari sutrah. Oleh karena itu, uh, ini sesuatu yang menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah. Salat seperti itu. Kalau imam salam, misalnya imam salam. Kemudian dia menyempurnakan salatnya. Tidak ada sutroh di depannya. Kemudian jauh. Dinding di depannya. Tidak memungkinkan untuk dia maju. Salat apa adanya. La yukalifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani satu jiwa. Kecuali yang dia sanggupi. Ya. Demikian. Sholat apa adanya. Dia tidak berdosa. Karena dia telah melakukan apa yang dituntut darinya. Makmum tidak ada perintah untuk mencari stroke. Sebelum saya lanjut juga mungkin ada satu perlu eh, satu bagian yang perlu diingatkan bahwa uh, para sahabat dahulu ridwanullah taala taala alaihim ajma'in ketika mereka sholat di masa Rasul alaihi salatu wassalam bahwa mereka ketika hendak sholat, mereka mencari dinding dan tiang-tiang. Ya, mencari dinding dan tiang-tiang. Nah, uh, mereka tidak berupaya untuk mencari sesuatu dalam kondisi ada dinding atau ada tiang atau ada eh, tempat-tempat uh, atau ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai sutra untuk kemudian mereka letakkan secara khusus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya sepengetahuan saya. Kecuali ketika beliau berangkat untuk sholatul id di musalla di lapangan. Beliau perintahkan sebagian sahabatnya untuk membawa harba, tongkat kecil, tombak kecil. Yang nanti akan ditancapkan di depan. Karena di Sahra, tanah lapang itu luas. Tanah lapang itu luas, tidak memiliki dinding dan seterusnya. Itu yang nanti akan ditancapkan di depan untuk dijadikan sebagai sutra, sutra imam. Sehingga dari sini uh, eh, Ikhwan Ibidin Azan tidak dianjurkan untuk kemudian membuat sutroh secara khusus yang nanti akan dipakai oleh orang-orang yang sholat ketika misalnya dia eh, hendak sholat. Ya, Gak perlu misalnya di masjid kita dinding ada, tiang alhamdulillah orang-orang yang sholat di depan. Dia tinggal berdiri di belakang orang yang sholat atau di belakang dinding atau di belakang tiang misalnya untuk kemudian dia sholat. Tidak perlu dia cari sesuatu, cari kayu misalnya, cari apa, taruh depannya. Untuk dia sholat. Ya. Nah. Para salaf, sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka tentunya orang-orang yang lebih bersemangat terhadap kebaikan. Dan mereka tidak mengamalkan yang seperti ini. Laukana khairan la sabakuna ilaih. Kalau seandainya perkara ini baik, niscaya mereka akan mendahului kita dalam mengamalkannya. Nah, ya, kadang-kadang di sebagian masjid mereka sudah membuat uh, apa kayu-kayu khusus diletakkan mungkin nanti di sudut-sudut atau di mana sehingga seorang yang sholat nanti dia ngambil dia taruh depan dia sholat dalam kondisi ada tiang ada dinding ada orang yang sholat demikian ini menyelisih sunnah Allahu a'lam Baik, Itu kewajiban di luar sholat. Ada juga kewajiban yang di dalam sholat dan ini yang menjadi pembahasan kita. Kewajiban di dalam sholat seperti misalkan e, naam, takbir, al-intiqal, ala sahih menurut pendapat yang sahih. Kemudian tasyahud awal menurut pendapat yang sahih ini juga merupakan kewajiban dan yang lainnya. Itu banyak butuh waktu tersendiri untuk disebutkan tentang kewajiban-kewajiban dalam sholat. Al-muhim, kewajiban-kewajiban di dalam sholat Seseorang ketika meninggalkannya karena lupa, lalu diingatkan, karena tidak tahu, ya, kemudian diingatkan misalkan, ya, atau kemudian dia mengingat, maka yang disyariatkan baginya untuk sujud sahwi. Disyariatkan baginya untuk sujud sahwi. Perlu pembahasan tersendiri untuk menyebutkan tentang ahkam sujud sahwi. Insyaallah sudah, uh, eh, Yahwa sudah mengetahui insyaallah atau mayoritasnya. Butuh tempat yang berbeda. Al-Muhim, kalau dia meninggalkannya karena lupa, lalu kemudian dia teringat, maka nanti ditutup dengan sujud sawi. Permasalahan kita yang akan membatalkan sholat ketika dia meninggalkan kewajiban tersebut amdan. Sengaja dia. Tahu itu kewajiban namun sengaja dia tinggalkan. Nah, ini rusak dan batal sholatnya. Rusak dan batal sholatnya. <clears throat> Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna, fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada petunjuk dari kami, maka amalan itu tertolak. Nabi SAW juga menyebutkan tentang hadis al-musiu salatahu memerintahkan kepada orang yang buruk salatnya, irji fasolli fa inna kalam tusolli. Sebagaimana yang telah disebutkan. Baik, kemudian pembahasan berikutnya. Wabil kalami amdan Termasuk yang merusak dan membatalkan sholat, seseorang berbicara di dalam sholat. Lagi sholat dia berbicara. Ini membatalkan sholat. Hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu beliau mengatakan kunna natakallamu fi salati yukallimu rajul sahibahu. Kami dahulu biasa berbicara di dalam solat dengan pembicaraan seseorang kepada temannya. Wa huwa ila janbihi fis salat. Dalam kondisi temannya tersebut berada di sampingnya di dalam solat. Jadi lagi sholat cerita, bicara ke temannya. Jam berapa? Misalkan contoh. Enggak seperti itu, saya kasih contoh, menunjukkan artinya ada pembicaraan. Hatta nazalat sampai kata Zaid radhiyallahu taala sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala wa qumu lillahi qanitin dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Dan tegaklah kalian, bangkitlah kalian, berdirilah kalian karena Allah qanitin yakni sakitin, diam dalam sholat tersebut. Tidak boleh berbicara. Kata Zaid radhiyallahu taala anhu, fa nabi bisukut wa nuhina anil kalam. Maka kami pun diperintahkan untuk diam dan dilarang dari berbicara di dalam sholat. Kemudian di antara perkara yang juga akan uh, merusak sholat al kahkah tertawa. Baik tertawa yang terbahak-bahak ataukah tertawa yang Ah, mengeluarkan suara. Ini membatalkan sholat. Ibnu Hazm, demikian pula Ibnu Mundir, rahimahumullah, menukilkan ijma' tentang batalnya sholat seseorang yang tertawa, terbahak-bahak dalam sholatnya. Demikian pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Rahimahumallahul jami'. Kemudian di antara perkara yang membatalkan salat. Wabil harakatil kathirati urfan al mutawaliyati li ghairi daruratin. Di antara yang membatalkan salat adalah harokat bergerak yang banyak secara uruf ber, berturut-turut tanpa ada darurat. Saya ulangi, yang membatalkan salat berikutnya adalah melakukan gerakan yang banyak secara uruf mutawaliyah yang terus-menerus berkelanjutan artinya tidak satu kesempatan diam kemudian di kesempatan yang lain bergerak tetapi berturut berturut-turut li ghairi daruratin tanpa ada darurat nah sebelumnya kita ingatkan sudah pernah disampaikan bahwa gerakan yang bukan gerakan salat dilakukan di dalam salat itu ada lima hukum. Memiliki lima hukum. Saya ulangi. Melakukan gerakan-gerakan yang bukan gerakan salat di dalam ibadah salat itu ada lima macam yang memiliki hukum yang berbeda. Yang pertama adalah yang al-harakatul wajibah, gerakan yang wajib dia bukan gerakan sholat, tapi wajib untuk dia perbuat. Wajib untuk dia lakukan. Kalau tidak nanti batal sholatnya. Padahal bukan gerakan sholat. Gerakan yang wajib ini adalah gerakan yang menentukan sah tidaknya sholatnya. Gerakan yang menentukan sah tidaknya sholatnya. Padahal itu bukan gerakan sholat. Namun dia harus perbuat. Namun dia harus perbuat. Nah, kalau tidak batal sholatnya. Saya sebutkan tadi bahwa eh, gerakan-gerakan tersebut adalah gerakan-gerakan yang menentukan keabsahan sholatnya. Menentukan sah tidaknya sholat yang dia lakukan. Seperti contoh. Contoh misalkan, nah, uh, seseorang yang dia sholat dalam kondisi pada pakaiannya ada najis. Dia tidak tahu, tidak paham dia. Lalu kemudian dia sholat. Di pertengahan sholat baru dia menyadari bahwa di, di pakaiannya atau salah satu sisi pakaiannya ada najis. Ya, oh, ini kayak bau bau uh, kencing anak kecil misalkan contoh baru tersadarkan dia. Nah dalam kondisi seperti ini ya maka dia harus melepaskan pakaian tersebut ya yang dia kenakan tersebut apabila memang najisnya tidak mengenai tubuhnya sehingga dia sholat kalau memang dengan melepaskan pakaian tersebut tidak menyingkap auratnya, ya, maka dia melepaskan pakaian tersebut dan dia boleh tetap melanjutkan sholatnya. Ya, kalau dia tetap berkelanjutan sholat tidak melepaskan pakaian tersebut, maka menjadi batal sholatnya. Seperti contoh, Rasulullah SAW pernah sholat memakai sendal, lalu kemudian Jibril alaihissalam datang kepada beliau di pertengahan sholat, menyampaikan berita bahwa di sendalnya ada kotoran. Lalu Nabi SAW melepaskan sendalnya. Dalam riwayat Muslim rahimahullah. Syahidnya bahwa Nabi SAW beliau awal sholat dalam kondisi di sendalnya ada kotoran. Dalam kondisi beliau tidak tahu. Kalau tidak tahu tidak mengapa, tidak merusak sholatnya. Namun ketika tahu, maka harus dilepaskan. Makanya Nabi SAW melepaskan kedua sendalnya tersebut. Ya. Nah. Maka demikian. Sholat misalnya di jubah, misalkan ada kotoran, yang tidak mengenai kulitnya karena tidak basah tapi kering misalkan namun masih ada asarnya bekasnya maka dia harus lepaskan dalam kondisi misalnya baju dalamnya ada dia punya sarung ya nah maka lepaskan dalam sholat tersebut dan dia tetap melakukan sholat sebagaimana uh, adanya nah, contoh yang lain misalkan dia sholat tidak menghadap kiblat datang ke satu tempat yang dia tidak mengetahui kiblat kemudian dia cari tahu Pakai kompas misalnya atau tanya. Ada yang memfatwakan, mas, kiblatnya ke sana mas. Oh iya, di ujung situ dia sholat. Karena dia mencari dinding. Di pertengahan sholat misalnya ada yang menyampaikan. i pak, pak, itu salah. Kiblatnya menghadap 90 derajat ke arah kiri. Ke sana. Maka yang wajib bagi dia untuk dia berpaling. Harus bergerak. Untuk menghadap ke kiblat. Kalau tidak batal dan rusak sholatnya. Ini gerakan yang wajib untuk dia perbuat. Kisahnya masyur tentang perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa kepada uh, Baitullahil Haram. Kemudian jenis uh, naam gerakan yang kedua, gerakan yang mustahab. Kalau tadi yang wajib, ini gerakan yang mustahab. Gerakan yang menentukan kesempurnaan sholat. Gerakan yang menentukan kesempurnaan sholat. Artinya kalau dia tidak bergerak, sah sholatnya tetapi tidak sempurna. Iya, karena dia meninggalkan sesuatu yang diperintahkan di dalam sholat. Yang dituntut baginya untuk bergerak. Contoh misalnya merapatkan soft. Ada seorang yang pergi meninggalkan uh, jamaah sholat. Mungkin karena buang angin atau yang semisal yang menunaikan hajatnya. Maka orang yang di samping, maka dia bergerak mendekati imam. Dia bergerak mendekati imam yang kanan ke arah tengah, yang kiri ke arah tengah. Ini juga memberikan faedah kepada kita. Kalau kita membuat jamaah dalam sholat, jamaah yang pertama itu hendaknya di belakang imam. Ya, jangan arahnya tengah masjid, tapi arahnya arahnya di belakang imam. Ya, arahnya di belakang, di belakang imam. Mungkin ada yang masuk terlambat di belakang. Ketika dia membuat sok baru, cari yang di belakang imam. Karena asal jamaah itu di belakang imam. Baik demikian. Maka ketika ada yang keluar dari sholatnya, dituntut dia untuk merapatkan sok. Ya, walaupun dengan bergerak. Bergerak merapatkan sok. Nabi SAW memerintahkan sawu subuhakum, fa'inna tasfiyatu subuh, bimintama min sholat. Lurus dan rapatkan sok-sok kalian. Nabi SAW juga menyatakan, Man wasala wasallahu Allah, man kafa'a sofan Allah, Siapa yang menyambung sok, Allah akan menyambungnya. Menunjukkan dianjurkan untuk menyambung soft. Atau yang dari belakang misalnya maju ke depan untuk menutupi celah atau lubang tersebut. Nah, ini dia tuntut, dianjurkan baginya. Dan gerakan yang seperti ini gerakan yang dianjurkan. Demikian. Kemudian yang ketiga gerakan yang mubah. Gerakan yang mubah. Gerakan yang mubah ini gerakan di dalam sholat karena ada hajat, ada keperluan. Ya. Nah, ada hajat, ada keperluan. Ya. Gerakan yang sedikit yang ada keperluan. Tambahkan sedikit, jangan sampai lupa itu sedikit. Gerakan yang sedikit yang ada keperluan. Lagi sholat misalkan contoh. Gatal. Ya. Boleh. Sedikit. Rasulullah SAW memerintahkan eh, Uqtulul aswadaini di sholat. Bunuhlah dua hewan hitam di dalam sholat. Ya, al-hayyatu wal-akrab. Ular dan kalajengking. Artinya hadis ini Nabi SAW memperbolehkan, bahkan memerintahkan, seorang yang dalam kondisi sholat, ada dia melihat di depannya ular atau misalnya kalajengking. Yang itu bisa menyakiti, itu bisa mengganggu, itu bisa melukai, memudaratkan dia ataukah yang lainnya. Maka boleh bagi dia untuk membunuh hewan tersebut di dalam sholatnya. Maka ini gerakan yang mubah, yang boleh. Ya, Nah, karena ada kebutuhan, ada hajat Seorang sholat tiba-tiba dia sholat sendiri. Ada yang hendak lewat. Maka dia dianjurkan untuk menahan yang lewat tersebut. Ya. Karena melewati orang yang sholat itu berdosa. Ya. Nah, berdosa sebagaimana Nabi SAW menyebutkan. Ya. Lan yakifa arba'in khairun lahu min ayyamur ya nam lau annal law annal mar baina yadil musalli <clears throat> Lau ya'lam al-mar baina yadil musalli mada alaih. lakan an yaqif arba'in khairan lahu min ayyamurra baina yadil musalli atau kama qala Rasulullah sallallahu Seandainya orang yang uh, lewat di hadapan orang yang sholat itu dia tahu apa yang ada padanya, apa yang dia dapatkan dari dosa, maka dia akan berhenti menahan untuk melewati selama 40 lebih baik daripada dia lewati di hadapan orang yang sholat. Tidak disebutkan 40, 40 tahun, 40 menit, 40 abad, 40 hari misalnya Yang jelas uh, sesuatu yang diperbolehkan baginya untuk dia bergerak menahan yang lewat di hadapannya tersebut. Demikian. Kemudian yang ketiga al-harakatul makruha. Gerakan yang makruh. Ya. Nah, gerakan yang makruh. Anda ulangi bahwa gerakan yang mubah tadi gerakan yang sedikit ada hajat. Ada hajat dia. Ada yang dia sholat, kemudian ada yang datang mengucapkan salam, memberikan isyarat. Ya. Nah. Seorang ibu di rumah misalnya sholat dalam kondisi misalnya anaknya di samping. Di ayunan misalnya. Lagi sholat. Tiba-tiba ayah anaknya menangis, butuh untuk kemudian dia mengayun. Karena nggak ada yang lain. Beda kalau ada orang lain dia bisa pesankan. Tolong jaga anak saya. Mungkin kakaknya, tolong jaga adiknya. Kalau menangis diayun misalnya. Dia dalam kondisi sholat maka boleh untuk dia mengayun dalam kondisi sholat tersebut. Artinya sesuatu yang sedikit dan ringan. Karena ada hajat. Nah. Dan yang lainnya, banyak contoh. Apabila itu termasuk dalam gerakan yang sedikit. Karena sebuah hajat, maka diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, gerakan yang makruh. Gerakan yang yang makruh. Gerakan yang makruh di dalam sholat ini gerakan yang uh, sedikit, tapi tidak ada hajat. Tidak ada keperluan. Ya, Gak ada hajatnya, hajat sholat. Nah, tapi dia mau bergerak. Lagi sholat lihat jam. Oh ini imam baca kepanjangan. Dalam hati. Iya, bukan suara. Kalau suara batal sholatnya. Lagi sholat membunyikan tangan. Atau kepala. Atau kaki. Atau rapikan baju. Lagi sholat nih. Ini makruh. Tidak ada kebutuhan dalam sholatnya dia bergerak. Ya. Tidak ada kebutuhan dalam sholatnya dia bergerak. Kemudian uh, sholat yang uh, gerakan yang kelima gerakan yang yang membatal yang haram gerakan yang haram dan ini yang membatalkan sholat. Nah, ini yang disebutkan tadi. Gerakan yang haram yaitu gerakan yang membatalkan sholat, yaitu gerakan yang berturut-turut lagi banyak. Banyak dan berturut-turut tanpa ada darurat. Tanpa ada darurat. Gerakan yang banyak berturut-turut. Yang seandainya ada seseorang yang baru masuk ke dalam masjid, lalu kemudian melihat dia, menyangka bahwa dia bukan dalam kondisi seorang yang sholat. Oh, orang ini nggak sholat ini. Ya, lagi sholat, gerakannya banyak, garuk sana, garuk sini, jalan misalkan, ataukah menoleh, lagi sholat menoleh, bicara, eh, bukan bicara, lihat jam, garuk, apa, pokoknya banyak gerakan. Yang orang ketika dia baru masuk, dia lihat oh, orang ini nggak sholat, saya lewat di depannya. Karena dia menyangka orang ini tidak sholat, karena banyak gerakan. Oh, orang ini berarti telah batal sholatnya, karena dia melakukan gerakan yang banyak, tanpa ada darurat. Beda kalau ada darurat. Kalau ada darurat boleh, apa darurat seperti apa? Darurat misalnya seperti sholat dalam kondisi perang berkecamuk. Dia melakukan gerakan dalam kondisi perang. Ya, mungkin dia TNI misalnya, Ya, nah, lagi perang dengan gerombolan Santoso di Poso misalnya, tengah hutan. Nah, lagi perang tiba-tiba masuk waktu duhur. Ini kebetulan prajuritnya semua menegakkan sholat yang wajib. Ya, dalam kondisi perang tidak mungkin sholat jamaah nanti ditembak diberondong habis. Maka mereka sholat, sholat dalam kondisi perang berkecamuk. Lagi tembak sholat, Allahu Akbar. Tapi pakai sepedang pegang senjata, tembak. Nah, maka ini boleh. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Apabila kalian dalam kondisi takut, maksudnya perang berkecamuk, sholatlah kalian dengan berkendaraan dan berjalan kaki. Yakni dalam kondisi bertempur tersebut sesuai dengan uh, niatnya. Dia membaca, dia bergerak, ya. Nah, meskipun tidak mampu melakukan gerakan-gerakan sholat. Nah, ini juga memberikan faedah kepada kita. Ketika seorang itu dalam kondisi sakit, terbaring, dia tidak mampu melakukan gerakan-gerakan, tidak mampu mengangkat tangan, tidak mampu melakukan apapun, ya. Ketika tiba waktu sholat dan dia masih sadar, maka dia tentunya dituntut untuk mengerjakan sholat. Kalau ada yang memudukkan dia itu yang semestinya. Mewudukkan dia kalau dia tidak mampu berwudu sendiri. Demikian pula tayamum, demikian pula kalau mandi. Kalau memungkinkan. Baik, bagaimana sholatnya? Maka sholatnya sesuai dengan yang dia mampu. Dia tidak mampu melakukan gerakan kecuali dengan membaca saja. Tidak mampu lagi mengangkat tangan karena kondisi sakitnya yang parah. Maka itu saja yang dia lakukan. Dia baca saja Allahu Akbar. Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Seterusnya. Allahu Akbar Meskipun tanpa melalui gerakan tapi dengan bacaan. Karena itu yang dia mampu. Fattaqullaha mastafat Baik, ini gerakan yang banyak secara uruf yang berkelanjutan tanpa ada darurat. Baik, sempitnya waktu kita ringkas. Sekarang gerakan-gerakan yang makruh. Gerakan-gerakan yang yang makruh. Gerakan di antara gerakan yang makruh menoleh di dalam solat Menoleh. Lagi solat menoleh. Ya. Lihat ke kanan. Lihat ke kiri misalnya. Menoleh dia dalam solatnya Ini tidak sepantasnya. Ini makruh. Ketika Nabi SAW ditanya tentang menoleh di dalam salat huwa ikhtilasun yaftalisuhu syaitanu min salatil abdi. Itu ada adalah culikan di mana syaitan menculiknya dari salatnya seorang hamba. Rawahul Bukhari. Maka maka hukumnya makruh menoleh dalam dalam salatnya. Kemudian yang berikutnya dibenci bermain-main dalam salat. Lagi salat main-main. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi melakukan gerakan yang sedikit tanpa ada hajat. Garuk sana, garuk sini misalkan, ya membunyikan tangan ataukah memperbaiki pakaian, misalkan dan yang semisalnya. Kemudian di antara kita ringkas, beliau menyebutkan beberapa, saya ringkas karena sempitnya waktu. Uh, di antaranya pula tasbiku asabi'ihi Tasbih. Tasbih itu begini. Apa namanya? Menjalin jari jemari. Atau yang semisalnya. Yang jelas tasbih seperti ini. Ini termasuk perkara yang makruh. Bahkan ini termasuk perkara yang makruh di dalam sholat atau sebelum sholat. Di dalam sholat atau sebelum sholat. Makanya kalau menunggu sholat, masuk masjid, pas azan misalnya. Kita lagi menunggu sholat. Atau dalam kondisi seperti ini. Kita lagi menunggu sholat isya. Jangan duduk atau jangan berdiri sambil begini. Masukkan tangan seperti ini. Bisa ya? Kadang-kadang ada seorang sebagian lagi nunggu sholat, tangannya dijalin seperti ini. Atau lagi duduk, duduk tangannya dijalin seperti ini. Ini keliru. Ini perkara yang makruh. Baik di dalam sholat ataukah ketika menanti sholat. Ya, Dalam riwayat al Imam Muhammad dan yang lainnya dari hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza tawadda ahadukum fa'ahsin wudu'ah." Apabila salah seorang kalian berwudu, maka perbaguslah, sempurnakanlah wudunya. Tumma kharaja amidan ilal masjid. Lalu kemudian dia keluar menuju masjid. Habis buat menuju masjid itu untuk apa? Salat ya. Untuk salat. Fala yusbikanna baina asabi'ihi maka jangan dia mentasbih menjalin jari jemarinya. Ya. Fa innahu fi salatin karena dia dalam kondisi salat. Padahal dia masih dalam kondisi menuju salat. Dari sini para ulama mereka mengambil istinbat termasuk beliau di sini Syekh eh, Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah bahwa eh, ketika seorang menanti salat atau sedang salat maka dia dilarang untuk mentasbih antara jari jemarinya. Ini hukumnya makruh. Sama seperti kondisi kita seperti ini menanti sholat isya. Ya, kalau duduk, kalau berdiri misalkan jangan mentasbih baina asabi'ihi. Kemudian diantara yang makruh pula dalam sholat farqa'atuha membunyikan ya membunyikan jari jemari atau ruas-ruas jari dalam sholat membunyikan jari jemari. Ini juga perkara yang makruh. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Syu'bah Maula Ibnu Abbas beliau mengatakan itu ila janbi Ibnu Abbas. Aku pernah solat di sisi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Fafaqa'tu asabi'i lalu aku membunyikan jari jemariku. Falamma qadaitu shalah ketika aku menyelesaikan salatku qala Kata Ibnu Abbas, la ummalak. Ini kalimat hatikan. Taqa' taqa'u asabi'aka wa anta fi shalah. Apakah engkau membunyikan apa membunyikan ya? Bisa ya? Artinya menyebabkan suas-suas jarinya itu berbunyi entah persendian, entah jari. Nah, kadang-kadang kepala kan? Ya, betul ya? Ini yang dimaksud sini, yang disebutkan dalam hadis ini kaki. Sementara engkau di sholat, dalam kondisi engkau sholat, artinya beliau mengingkari. Ya, berarti ini menunjukkan bahwa hal ini dimakruh, dibenci. Ya, nah, dibenci karena bermain-main di dalam di dalam sholat. Baik, uh, mungkin tidak cukup waktu untuk kita sebutkan yang lainnya. Uh, barangkali ini beberapa yang uh, mungkin penting untuk disebutkan. Uh, wallahu taala alam